الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد kita masuk pada nama Allah Al-Wadud Al-Wadud secara bahasa itu diambil dari kata al-wad al-wud al-wud masdar dari al-mawaddah masdar dari al-mawaddah asal kata dari mawaddah. Mawaddah warahmah, mawaddah wud. Jadi maknanya sama dengan mahabbah al-hub. Dalam konteks tertentu, kata-kata waditu atau yawaddu wad wadda wajidtu yawaddu itu bisa bermakna umniyah harapan atau angan angan gitu ya. Jadi bisa bermakna uh, at, yakni atamanna. Atamanna itu mengangankan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Yang di sini kalau yang iya tamanna mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit untuk terjadi. Beda dengan at-taraji. Beda dengan at-taraji. At-taraji mengharapkan sesuatu yang besar kemungkinan untuk terjadi harapan. Kalau ini atamanna, ini angan-angan. Seperti dalam firman Allah, "La tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku." Surah Al-Baqarah ayat 96. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Salah seorang dari mereka, oh, kamu dapati awal ayat itu, "La tajidanna ahrasan nasi ala haya. Latajidannahum ahrasan nasi ala haya. Orang-orang Yahud dan Nasara orang yang paling antusias dan berambisi, semangat untuk hidup selamanya di muka bumi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang paling loba, paling ambisius untuk ingin hidup Gimana caranya supaya bisa hidup selama-lamanya? Yawaddu ahduhum law yu'ammar al-fasanah. Berangan-angan salah seorang dari mereka untuk diberi umur seribu tahun. Nah. Ini mereka. Baik. Dari kata-kata wadda yawaddu. Wuddan. Wadidtu syai' wadidtu rajul yakni ahbabtuhu sama dengan mahabbah. Sama dengan mahabbah. Itu asal kata ya secara bahasa. Nah, sekarang terkait dengan al-wadud. Al-wadud itu dengan wazan faul punya dua makna. Wazan faul punya dua makna. Al-wadud punya dengan wazan faul Fa'ol, Ghafur, Wadud, Syakur, apa lagi? Ya. Ra'uf. Itu kalau Wadud, Wadud, Al-Wadud seperti dalam ayat wahwal ghafurul wadud nanti dalam surat yang lain surat Hud واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الودود وزن faul punya dua makna bisa sebagai fa'il bisa sebagai maf'ul bisa sebagai fa'il berarti pelaku bisa sebagai maf'ul kalau fa'il berarti apa Allah itu yang mencintai ya sebagai fa'il. Sebagai maf'ul Allah itu dicintai. Sebagai maf'ul Allah itu di, dicintai. <clears throat> Baik. Nah, itu diterangkan oleh az zajjad dalam tafsir Al-Asma Al-Husna. Jadi Al-Wadud bimana fa'il, bimana maf'ul. Punya dua mak, makna sekaligus fa'il maf'ul. Nah, sebagian ulama kita menyebutkan makna al-wadud dalam hal ini kalimat al-mawaddah yang disebutkan dalam surat apa? Surat Ar-Rum. Nah, Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah dikatakan oleh mereka itu cinta yang spesial. Istimewa dalam artian memang dalam hal ini mawaddah itu yang tidak bisa dibanding apa dibandingkan dengan nab antara yakni bukan yang bukan anu ya bukan mahram lain cinta saudara dengan saudara adik kakak ibu dengan anaknya anak dengan ibunya bapak dengan anaknya bapak dengan bapak nah, anak dengan bapaknya ya cinta dua orang makanya disebutkan oleh mereka para ulama nah mawaddah ini sesuatu yang spesifik. Nah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini yang di diantaranya itu pengertian disebutkan kalau tidak keliru itu oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Nah, nah sekarang terkait dengan nama Allah ini Al-Wadud. Al-Wadud punya dua mana tadi, bimana fa'il, bimana maf, maf'ul. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran dalam dua tempat itu. Surat Hud ayat ke-9. Surat Hud ayat yang ke-9. Nah, Allah menyebutkan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Inna rabbi rahimun wadud. Inna rabbi rahimun wadud. Ayat 90 bukan 9, ayat 90. Ayat 90. Inna Rabbi Rahimun Wadud. Nah. <clears throat> Itu dalam ayat yang berikutnya dalam surat Al-Buruj. Al-Buruj innahu nam wa huwal ghafurul wadud innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud wa huwal ghafurul wadud sekarang makna nama ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. dalam ayat yang disebutkan tadi, Inna Rabbi rahimun wadud dan wahwal ghafurul wadud Kalau yang di atas disebutkan yakni wadud zu mahabbatin. Maknanya kata Ibnu Jarir Abnab, eh, Ibnu Jarir At-Tabari, zu mahabbatin yang memiliki cinta. Sifat maha mencintai. Rabbi rahimun warud ini zu mahabbatin liman anaba wa taba ilaihi sebagaimana dalam awal awal ayat ini perintah Allah kepada enam ini artinya Rasul tersebut yang diutus oleh Allah itu berkata kepada kaumnya, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu Minta ampunlah kamu kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Artinya bertobat di sini kembalilah kamu kepada Allah, kembalilah taat kepada Allah. Mintalah supaya Allah menghapus dosa-dosamu dan kembalilah kamu taat kepada Allah. Tinggalkan semua dosa dan kemaksiatan itu. Sesungguhnya Rabbku rahimun, maha penyayang lagi maha mencintai. Sama seperti itu juga dalam ayat yang disebutkan dalam surat Al-Buruj wa huwal ghafurul wadud. Telah menyebutkan innahu huwa yubdi wa yu'id wa ghafurul wadud. Sebelum itu apa? Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubri wa yu'id wa huwal ghafur wadud. Diperingatkan oleh Allah. Inna la lasyadid. Azab Allah itu, pukulan Allah itu sangat sangat keras. Anca, ancaman. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Ini juga ancaman peringatan, jangan main-main. Tidak -main. ada juga apa artinya kematian itu sebagai perjalanan terakhir. Kematian itu adalah awal perjalanan yang sangat panjang dan berat. Dia yang memulai, dia yang akan mengulangi kembali ciptaannya. Tapi wahwal ghafurul wadud. Ya, ada peri ada janji dari Allah. Enggak usah khawatir, Allah Maha Pengampun. Dan Al-Wadud, Maha mencintai. Ya. Nah, itu juga di sama namanya yang disebutkan dengan di, di atas bahwa Zu mahabbatin wal maghfirah liman taba ilaih. Liman taba untuk orang yang bertaubat. Untuk orang yang bertaubat. Baik. Itu mana ayat? Nah Sekarang Kata az zujaji terkait dengan nama Allah sebagai bermakna fa'il terkait dengan nama Allah yang artinya fa'il bahwa Allah itu Maha mencintai itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu mencintai hamba-hambanya yang saleh. Cinta yang khusus. Kalau menurut bahasanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, khawasul mahabbah atau khasatul mahabbah. Inti atau yang cinta yang yang spesifik lah, yang murni betul. Ya waddu ibadahu asfalihin. Allah mencintai orang hamba-hambanya yang saleh. Nah. Kalau bermakna maf'ul, sama saja seperti itu juga bahwa Allah mencintai hambanya kalau dia fa'il dan dia dicintai oleh hambanya. Yuhibbunahum yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbu wa yuhibbuna. Nah. ya waddu ibadahu dia mencintai hambanya dan dia dan mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar, sangat kuat cintanya kepada kepada Allah. Nah, baik. disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tentang penjelasan tentang makna dan dalalah dari nama ini Al-Wadud artinya adalah Allah itu al-mutawaddid ila khalqihi yang menampakkan cintanya kepada makhluknya binu'utihi al-jamilah dengan keadaan-keadaannya, perbuatan-perbuatannya yang maha indah. Wa al wasi'ah. Karunianya yang sangat luas. Wa al khafiyah. Kelembutannya yang tersembunyi. Lebih-lebih untuk para walinya. Bagaimana dengan halus dan lembutnya Allah memelihara mereka, mentarbiah mereka. Namanya manusia cenderung untuk dia ngiknam, ya. Hanafsunya itu ammaratun bisu. Kadang terdorong, ingin muncul, terbetik dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nafsunya, tapi dengan cara yang halus. Allah memalingkan dia dari keinginan tersebut. Allah membelokkan dia dari keinginan tersebut. Nah, dijauhkan dia oleh Allah dari hal yang nah, untuk mengikuti hawa hawa nafsunya. Dan ini sering kalau kita baca sirah mereka banyak yang demikian. Nah. Wa al-khafiyyah wal jaliyah dan nikmat-nikmatnya. Allah menampakkan cintanya kepada makhluknya dengan kenikmatannya yang tam, yang halus dan yang terlihat. Kadang kita sadari, kadang pun ini kita tidak menyadarinya. Di antara yang seperti tadi juga, apa halus dan lembutnya Allah berbuat kepada walinya. Dia tidak ingin melakukan suatu kebaikan, berat misalnya, mikir bayangannya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dia digiring untuk melakukannya. Jadi salah satu kelembutan Allah Subhanahu wa taala nah, kepada walinya. Saat dia ingin melakukan sesuai dengan selera nafsunya, kan menyimpang itu berarti. Kenapa? Ammaratun bisu. Nafsu itu ammaratun bisu. Tapi ketika dia ingin melakukannya justru dia dibelokkan oleh Allah, dijauhkan dari keinginan tersebut. Ada hal-hal yang membuat dia terhindar untuk mengikuti hawa nafsunya. Contoh dekat yang paling mungkin masyhur mungkin. Fudail bin Iyad rahimahullah. Sudah siapkan perangkatnya. Manjat ke rumah gadis yang diincarnya. Dengar kalimat Alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Naam, qad ana. Turun pergi taubat kepada Allah sudah wak waktunya. Apalagi kalau salah kita, para sahabat radhiyallahu anhu Qala fa al wadud bi makna al-wad. Maka Allah itu adalah al-wadud dengan makna al-wad. Ini dalam artian apa? Sebagai fa'il bahwa dia Maha mencintai. Wa bi makna al-maudud. Dengan makna juga al-maudud dicintai. Dan itu salah satu nah, yang yang apa namanya? Dari sisi inilah kenapa disebutkan Allah itu adalah ilah. Nah, bahwa semua sifat-sifat maha sempurna yang membuatnya artinya menjadi alasan Allah itu disembah satu-satunya dan yang paling berhak, yang berhak untuk diibadahi dengan ibadah yang hak karena dia memang memiliki sifat yang layak untuk dicintai. Layak untuk dipuji, semua keadaannya. Tidak ada cacat sedikit pun. Yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu. Dia mencintai para walinya dan orang-orang pilihannya. Wa yuhibbunahu. Dan mereka mencintainya. Nah, mereka mencintainya. Allah mencintai mereka. Waktu yang lalu sudah kita sebutkan apa? Nah, sebab untuk mereka ini mendapatkan cinta dari Allah, menjalankan faraid, kemudian menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Ya, cinta yang ada dalam diri kita kepada Allah itu diapit oleh dua cinta Allah. Nah, cinta yang ada dalam diri kita kepada Allah itu diapit oleh dua cinta Allah. Pertama, Allah mencintai mereka. Kemudian Allah letakkan dalam hati hambanya itu cinta kepada Allah. Lalu dia beramal dengan rasa cinta itu membuktikan cintanya kepada Allah. Kemudian Allah menerima cinta tersebut. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Ali juga, wa ahabbahum. Dialah yang mencintai mereka. Wa ja'ala fi qulubihimul mahabbah. Dialah yang meletakkan dalam hati mereka rasa cinta kepada Allah. Falamma ahabbuhu ketika mereka mencintai Allah, ahabbahum hubban akhar. Allah cintai mereka dengan cinta yang berikutnya. Jazaan lahum ala hubbihim sebagai balasan setimpal atau balasan karena cinta mereka tidak setimpal ya. Jauh lebih besar cintanya Allah kepada kita. Dan itu yang menakjubkan kata Ibnu Qayyim. Yang aneh itu, yang menakjubkan itu nah bukan yang besar, yang kaya, yang berkuasa mencintai yang atau yang kecil yang mencintai yang orang besar. Orang besar, orang kaya, orang mulia dicintai oleh orang kecil. Tidak. Tidak sesuatu yang aneh. Orang kecil itu mencintai yang besar, yang mulia, berpangkat, berkedudukan, berharta, berilmu. dan ada sesuatu yang diinginkannya dari yang dicintai. Tapi yang menakjubkan kata beliau, yang tidak butuh dari orang kecil itu mencintai orang yang kecil. Tidak butuhkan harta dari dia, tidak butuhkan buta. Nah, tapi dia mencintai mereka. Ini yang lebih dasar. Artinya membah itu kalau diantara manusia itu sesuatu yang hebat. Bagaimana dengan Jabbar samawati wal ard? Penguasa, pemilik langit dan bumi yang jiwa kita di tangannya. Bagaimana kita membalas cintanya? Nah, tidak akan mungkin. Betapa besar cinta Allah kepada kita. Belum kita meminta, dia sudah memberi. Dia masukkan dalam hati kita cinta kepadanya. Dia terima pula cinta kita. Padahal apa yang artinya dengan amalan kita? Cinta yang kita tunjukkan kepada Allah. Tidak bisa membalas. Tidak, memberi manfaat kepada Allah. Tidak menambah kemuliaan dan kekuasaan Allah. Nah. Ya. Itu semua adalah karunia Allah Nah, fadlullah yu'tihi may yasha. Semana seperti itu juga ketika beliau menerangkan tentang masalah zikrullah. Nah, kalau orang misalnya kita yang mengingat Allah itu memang wajar, tapi ketika nah, sesungguhnya itu berawal dari Allah mengingat hambanya. Dia ingatkan hamba itu untuk mengingat Allah. Dan semakna seperti itu. Nah, taubat juga demikian. Nah. Taubat itu mulanya dari Allah. Allah berikan ilham ke dalam hati seorang itu untuk bertobat. Kemudian dia menjalankan amaliyah taubat dan Allah menerima taubatnya. Fal fadlu kulluhu raji'un ilaihi. Keutamaan itu semuanya kembali kepada Allah. Fahuwa alladhi wada'a kulla sababin yatawaddaduhum bihi Allah yang meletakkan semua sebab, membuat semua sebab agar kita menjadi cinta kepada Allah. Allah yang menarik dan menyeret, menggerakkan hati kita itu untuk cinta kepada Allah. Jadi nggak bisa orang itu mengatakan aku cinta pada Allah, tapi tidak ada buktinya. Tidak salah satu di antara buktinya. Allah perintahkan nabinya untuk nah kata para ulama ayat itu tahaddi, ayat tantangan, buat orang yang mengaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum Allah fattabi'uni. Allah. wa yaghfir wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa dosa kamu. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan seterusnya. Lalu bagaimana upaya kita untuk bisa mendapatkan cinta Allah tersebut? Oleh Ibnu Qayyim disebutkan ada sepuluh. Untuk kita mendayangi ada sebab untuk bisa kita mendapatkan cinta atau mencintai Allah. Yang pertama, Qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ringkasnya mentadabbur Al-Quran. Nah, gampangnya apa gimana sih tadabbur itu? antum baca cerita buku sejarah misalnya buku cerita nabi apa yang antum inginkan dapat apa dap, ingin mendapatkan dari bacaan cerita nabi itu bukan sekedar cerita kan nah itulah tadabbur artinya untuk mudahnya antum yang pernah belajar entah sekolah atau kuliah apa yang antum yang, yang ingin dapatkan ketika dapatkan textbook Iya kan? Itulah tadabbur. Nah, seperti itu juga min babi aula dengan Al-Qur'an. Nah, gitu. Ya, min babi aula dengan kepada Al-Qur'an. Baca dengan penuh pemahaman. Enggak tahu artinya. Masa enggak tahu artinya tuh? Terjemahan banyak. Sisihkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk beli satu terjemahan Al-Quran untuk kita baca, untuk kita nikmati kalam Rabbina. Kemudian yang kedua, takarrub kepada Allah dengan nawafil, dengan amalan sunnah. Mendekat kepada Allah dengan amalan sunnah. Ba'dal faraid, setelah amalan wajib. Seperti yang telah lalu. Nah. Mendekat kepada Allah dengan memperbanyak amalan sunnah setelah amalan-amalan fardu. Yang ketiga, terus senantiasa mengingat Allah, berzikir lisanan, qalban. Nah, wahalan Gak cuma lisan, tapi hatinya juga. Juga kadang ahwalnya. Ahwalnya, keadaan dia itu menunjukkan bahwa dia ingat kepada kepada Allah. Lisannya menyebut ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, tasbih mungkin, tahlil, takmir, tahmid, takbir. Ya. Hatinya ingat ya. Nggak tahu makna ayat makna kalimat tersebut. Ingat keagungan Allah, kemuliaan Allah yang ditunjukkan oleh nama nama tersebut. Kemudian ahwalnya, keadaan dia juga menunjukkan bahwa dia ingat kepada Allah. Tidak dalam keadaan dia lalai. Berbuat sesuatu seolah-olah dia tidak dalam pengawasan Allah. Nah, ini ahwal. Terus dia dalam keadaan demikian. Nah, orang seperti ini kan berarti dia, nah, walaupun lisannya mungkin tidak berzikir, tapi dia, nah, biasa menundukkan pandangan. Nah, ya, bicara yang santun, lembut, lemah lembut. Nah, menunjukkan bahwa dia ingat kepada kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi. Dia selalu menyebut setiap memulai pekerjaan, nah, selesai dari pekerjaan. Ya. Yang keempat, nah, ketika terjadi benturan keinginan dia mendahulukan cintanya kepada Allah daripada apa yang artinya dia mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dia cintai. Apa yang dirinya mencintai, apa yang dirinya sukai. Paham ya? Yang keempat itu ketika terjadi benturan dia mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah untuk dia lakukan daripada apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Yang keempat. Yang kelima, nah ini yang sedang kita pelajari. Pemahaman hati kita, pengenalannya terhadap Asma'ul Husna. ya, ma'rifat termasuk di dalamnya ma'rifat asma was sifat intinya begitu ma'rifatul qalbiyah ma'rifat qalbiyah nah ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim mereka yang mengenal Allah melalui nama-nama Allah melalui sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya mau tidak mau pasti dia mencintai Allah. Siapa yang mengenal Allah dari nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatannya pasti dia mencintai Allah. Nah, nah kita berusaha untuk itu dengan mengenal Al-Qur'an, mengenal hmm, Asmaul Husna, bukan sekedar menghafalnya. Yang keenam, menyaksikan kenyataan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya kebaikan Allah, karunia Allah. Menyaksikan betapa baiknya dan banyaknya karunia Allah lahir dan batin. Nah, dia sering mengingat betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Allah, kenikmatan yang Allah berikan secara zahir. Kita lihat keadaan kita sehat, anak, keluarga. Ya. Nah, itu membuat kita terbawa untuk mencintai Allah. Ingat siapa yang memberi. betapa baiknya Allah dimudahkan kita untuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mudah untuk bekerja. Nah, itu nikmat sehingga lisan kita bersyukur memuji. Terhindar dari malapetaka, terhindar dari kejelekan, sembuh dari penyakit. Ya. Nikmat. Dapatkan hidayah, dimudahkan oleh Allah untuk memahami agamanya. Nikmat. Nah. Yang ketujuh. Ini yang paling menakjubkan kata beliau inkisarul qalbi bil kulliyah lebur total di hadapan Allah nah, ini yang pada waktu yang lalu yang kemarin kita sampaikan tentang Sufyan Tsauri yang sakit air seninya dibawakan kepada seorang tabib Nasrani diperiksa oleh tabib tersebut ini urin ataupun air seni orang yang hancur hatinya. Kenapa? Rusak karena rasa, rasa takut. Karena ketakutan. Apa yang ditakutkan orang semacam Sufyan Tsauri? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ada tambahkan Mungkin itu pula rahasianya. Kenapa para a'immah kita. Ulama-ulama kita. Syekh Namukbil rahimahullah. Syekh Muhammad Sa'ad bin Salam Utaimin. Dalam keadaan di usia tua mereka. Rusak hati mereka. Hepar mereka. besarnya takut mereka kepada kepada Allah. Jadi gimana caranya? Laisa fit ta'bir an hadal makna. Tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan orang itu gimana caranya. Tidak bisa. Masing-masing mengenal keadaan dirinya. Dia yang merasakan dirinya banyak dosa, banyak salahnya, betapa besar nikmat Allah, kebaikan Allah kepada dia. Coba bandingkan. Tumbuhkan rasa malu. Kalau kita kepada seseorang merasa malu orang itu baik kepada kita sementara kita berbuat jelek kepada dia, apa kira-kira? Betapa takutnya kita bertemu dengan dia. Tapi kepada Allah. Kalau kepada orang itu kita lari. Menghindar. Sembunyi. Kita sudah dia sudah buat baik kepada kita. Kita malah jahatin dia. Nyakitin dia. Lari menghindar kita. Tapi kepada Allah. Kemana kita mau lari? Tidak ada lain kecuali kehadapan Allah. Tidak ada lain kecuali kehadapan Allah. La malja'a wa la manja minka illa tidak ada tempat lari, tidak ada tempat berlindung kecuali dari kepada Engkau ya Allah. Nah, ada, tidak ada lain. Nah, bandingkanlah betapa besar nikmat Allah kepada kita, betapa banyak karunia Allah kepada kita. Satu kenikmatan yang nggak mungkin kita kita bah, kita balas, kita syukuri dengan sempurna. Tidak bisa diungkapkan. Nah. Ya, seperti orang yang taubat kepada Allah. Untuk bayangkan bagaimana takutnya orang itu kepada Allah, betul-betul taubat dia. Bayangkan orang yang nah, dia sering apa namanya dihadapkan untuk dihukum mati sudah. Betapa takutnya, betapa mengerinya, nangis, menjerit, minta supaya diselamatkan. Nah, bayangkan keadaan kita seperti itu kalau dihadapkan kepada Allah. Yang tidak ada lagi tempat tempat menge mengelak. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Kecuali datang kepada kepada Allah. Jadi yang susah untuk di, diterangkan dengan kata-kata. Tapi masing-masing kan kenalilah dirinya. Kenali betapa besarnya rahmat dan karunia Allah kepada dia, kepada keluarganya, pada orang tuanya. Nah, betapa banyak kesalahan dia nah, kepada Allah, betapa banyak nikmat yang belum dia syukuri. Nah, sekarang dia berada di hadapan Allah, apa yang dia harus dia lakukan? Nah, sebelum nanti dia di hadapan Allah yang tidak akan mungkin bisa nah, bagaimanapun dia akan bisa lah, lari. Ada yang ada di hadapannya adalah surga atau neraka. Persiapkan. Sebelum inkisar kalbi ini tidak ada lagi Nah, hmm, ya. Nah, kita nggak mungkin apa? Nah. Artinya, ya ni kalaupun menyesal sudah terlam, terlambat. Nah. Kalaupun menyesal sudah terlambat. Nah, sekarang kalau misalnya muncul muncul penyesalan, muncul penyesalan, ah, segeralah. Nah, tumpahkan semuanya di hadapan di hadapan Allah. Ingat, nah. satu kesalahan yang kita lakukan dengan berlimpah ruahnya nikmat Allah kepada kita. Itu membantu kita untuk mem merasa malu dan merasa takut kepada Allah. Menyesali diri. Ya. Itu yang, ke yang ketujuh. Yang kedelapan. Al-khalwah bihi berduaan dengan Allah. Di waktu sepertiga akhir malam. Yang ringkas dengan bendungan bebas. Nah, berduaan dengan Allah, berbisik, berbincang, membaca Al-Quran, berdiri dengan adab, dengan hati yang tunduk di hadapan Allah. Nah, di sepertiga akhir malam yang disebutkan oleh beliau di sini waktu nuzul ilahi. Ketika sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa huwa sadiqul masduq yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit dunia sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. di sepertiga akhir malam. Allah menyatakan siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Nah. Yang kedelapan yang kesembilan duduk bersama orang-orang yang juga mencintai Allah dan jujur dalam mencintai Allah. duduk bersama orang-orang yang jujur mencintai Allah. Dan mengambil dari mereka perkataan-perkataan yang baik. Mengambil dari mereka perkataan-perkataan yang yang baik. Itu yang kesembilan. Yang kesepuluh menjauhi semua sebab yang bisa mendinding menghalangi antara kita antara hati kita dengan Allah antara hati kita dan Allah Subhanahu wa taala jauhi sebab jauhi semua sebab apa yang pangkal utamanya al-ma'asi maksi maksiat sekecil apapun itu sudah menghalangi hati kita dari Allah apalagi kalau terus bertambah naudzubillah Nah itu 10 sebab yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah. Mendatangkan yang dan juga sebuah ini apa namanya menjadi perkara yang dikatakan oleh beliau nah menjadi sebab yang mengharuskan adanya cinta tersebut. Kalau ini dilakukan dengan benar karena Allah maka nah sampai pada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang sebagaimana yang Allah katakan kuntu sam'ahu allati yasma'u biha dan seterusnya. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, itu sebelum sebab tinggal kita punya kesiapan atau tidak untuk menghadapi. Nah, menjalankannya. Nah, nah di antara bentuk cinta Allah kepada seorang hambanya Kita sering lari dari Allah, menghindar dari Allah. Berani melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Di antara bentuk cinta Allah, keadaan kita yang kita akui. Seringnya kita lari dari Allah, padahal nggak bisa lari. Berani kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kurang di dalam menjalankan kewajiban. Ya kan? Ini kita manusia. Perbuatan yang haram kita lakukan. Kewajiban kita tidak sempurna. Kita laksanakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita. Menutupi aib tersebut. Nah, bersabar dan bahkan memberikan nikmat kepada kita tidak Allah hentikan nikmat tersebut. Allah menutupi, Allah ini masih bersabar dalam artian menahan, tidak menghukum, bahkan melimpahkan nik nikmat. Nah, di sini kita waspadai. Nah, itu tadi yang membuat kita inkisar, membuat kita betul-betul luruh keadaan kita yang zalum, jahul. Serba zalim, serba jahil. Dan tentu apa yang kita andalkan dengan amalan kita? Sesempurna apa yang kita bisa lakukan? tidak akan mungkin. Nah, baru mau takbir sudah diganggu berbagai macam perkara. Nah, kewajiban kita berarti kurang dalam kurang sempurna kita melakukan kewajiban diperintahkan oleh Allah iqam enam aqimus shalah tidak sempurna kita sholatnya kadang ada yang diantara kita dapatkan sepersepuluh sepersembilan seperdelapan sampai setengah pahalanya cuma dapat setengah lima puluh persen nilainya nah subhanallah itu ditutup-tutupi oleh Allah kemudian Allah tahan untuk tidak menghukum kita dan bahkan melimpahkan nikmat masih diberi kesehatan sampai besok. Tidak Allah hentikan, tidak Allah tahan. Bahkan kemudian Allah tetapkan bagi kita sebab-sebab untuk mengingatkan kita. Inilah baiknya Allah. Betapa cinta Allah besar kepada kita. Betapa agung dan murninya cinta Allah kepada kita. Sudah seperti itu Allah giring kepada kita sebab-sebab untuk mengingatkan kita, menasehati kita, menyadarkan kita. Yang membuat kita datang kepada Allah. Fayatubu ilaihi wa yunib. Kita pun taubat kepada Allah dan kembali taat. Lalu Allah ampunkan kesalahan tadi. Subhanallah. Tidak ini ini membantu kita untuk ingkisar tadi. Ya, membantu kita untuk inkisar tadi. Sudahlah seperti ini. Nah, ternyata Allah bersabar menahan diri tidak menghukum saya dan bahkan melimpahkan nikmat, memberikan sebab lagi untuk saya sadar. Nah, tumbuhkan hayat malu pada Allah. Ya. Wahwal ghafurul wadud. Jangan khawatir, seberat sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Al-Wadud. Cinta itu tetap dia peroleh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka di sini dikatakan nah mereka para ulama menjadi dalil juga ketika mereka membahas apakah orang yang jatuh ke dalam kesalahan dosa, maksiatan, dosa besar sekalipun kemudian dia tobat kepada Allah, kedudukannya bagaimana? Apakah dia masih dicintai oleh Allah atau tidak? Dengan dalil ini mereka mengatakan masih. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, keadaan orang yang bertobat itu bisa jadi setelah dia jatuh berbuat dosa dan tobat kepada Allah, kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi daripada sebelum dia berbuat dosa. Sebelum dia berbuat dosa. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kadang-kadang dosa itu jadi rahmat, kata beliau, Mungkin dari perkataan salaf jadi rahmat bagi seseorang. Loh kenapa? Dia berdosa selalu terpampang di depan matanya. Dia ngeri, dia takut, dia mohon ampun pada Allah, dia malu. Ini juga membuat dia inkisar kal tadi. Hancur hatinya di hadapan Allah. Malu dia. Sehingga apa? Dia senantiasa mengingat dosa itu. Dia malu pada Allah. Mohon ampun pada Allah. Ya Allah tutupi. Ya Allah ampun. Jangan jadikan dosa tersebut jadi sebab dia dihinakan di dunia dan di akhirat. Jadi rah, jadi rahmat. Dan bisa jadi ketaatan itu menjadi sebab kehinaan bagi seseorang. Ketika ke, ketaatan itu, masya Allah dia berbuat ini ini ini ini, ini tumbuh ujub dan kibir. Walhamdulillah. Nah, ya, nah ini al-wadud. Maka jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menyebutkan seperti ini di nah, disebutkan oleh Allah dalam surat di akhir surat Maryam innalladzina aman wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda Nah, Allah jadikan Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah menjadikan untuk mereka cinta. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ini nikmat bagi orang yang beriman dan beramal beramal soleh. Kalau Allah sudah mencintai seluruh penduduk langit mencintai dia dan dia diterima di muka bumi. Bukan berarti dia nggak ada musuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jelas disebutkan dalam hadis tentang peristiwa Khaybar itu. Yuhibbuhullah wa ya rasuluhu wa yuhibbullah wa rasulah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, teruji dan terakui keimanan dan kecintaannya pada Allah. Terbunuh oleh Abdurrahman bin Mujam al-Khariji. Bukan berarti tidak ada mu, tidak ada musuh. Ya. Nasallallahu alaihi wa lima yuhibbuhu wa yardah. Nah, kita minta kepada Allah cinta kepada Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan yang membuat kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala.